Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Bakrah Nufa' bin al-Harith ath radhiyallahu anhu anna an Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul qala innahu kana harisun ala qatli sahibih muttafaqun alaih عن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Idal takal musliman Nabi bersabda Jika bertemu dua orang muslim Bisayfaihima Dengan kedua pedang mereka Barang muslim bertemu sama-sama membawa pedang Berarti punya tujuan satu sama lain saling membunuh Fal qatil maka orang yang membunuh wal maktul dan orang yang dibunuh finar dua-duanya masuk neraka pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka dua-duanya punya niat untuk saling membunuh kan rasanya yang membunuh dan dibunuh masuk neraka kultu maka aku berkata kata Abi Bakrah Ya Rasulullah hadal qatil, ini pembunuh masuk neraka. Wajar. Fama balul maktul, maka bagaimana keadaannya orang yang dibunuh kok masuk neraka juga? Kala berkata Nabi, innahu kana harisan. Dia yang dibunuh ini ada sebelum dibunuh harisan. Dia punya niat, punya semangat ala qatri sahibih untuk membunuh temannya. Dia punya niat untuk membunuh temannya. Mati dalam keadaan punya niat untuk membunuh teman. Masuk neraka. Hmm? Karena itu orang kalau pingin semangat punya rencana untuk berbuat jelek itu maksiat sudah. Tapi kalau ham hanya terlintas tanpa ada satu tujuan untuk berbuat hanya terlintas maka tidak dikatakan berdosa. Jadi ada tingkatannya, ada khatrah, ada ham, ada dikatakan e, niyah, ada dikatakan azam begitu. Nah, jika orang tadi itu sudah niat, nah ini udah kuat, berarti memang mau merencanakan akan berbuat, walaupun belum berbuat itu dosa. Besok saya naudzubillah zina. Udah rencana besok zina, mati malamnya, tetap dia mati dalam keadaan benar. Karena punya niat yang jelek. Tapi enak dah zina itu. Cuma hanya sekedar itu. Astagfirullahaladzim. Tidak dosa. Malah kalau menggagalkan karena takut kepada Allah, dapat pahala dia. Itu ham namanya. Diceritakan ada dua saudara kakak beradik. Kakak menasolehin. Ibadah siang. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Adik minal mufsidin, orang jelek udah. Minum khomar setiap saatnya. Walhasil perbuatannya sudah madmum. Tercelah sudah. Rumahnya kakak di atas, dia khalwat di sana ibadah kepada adiknya ada di bawah. Satu saat adiknya ini bangun dari tidur dalam keadaan dia ketiduran tidak sadar karena mabuk bangun berlumuran dengan air kencingnya Astagfirullah kata dia begini hinanya orang mabuk akhirnya dia mandi mikir ya Allah untungnya kakak Ana di atas ibadah bertahun-tahun Anak mau memperbagi diri, mencoba anak mau bergabung, mau tobat ke atas. Kakak yang ada di atas datang khawatir su, lintasan jelek dalam hatinya. Oh, ya berasa di ganja ya. Gimana ya ngerasakan opium ya? Gimana kalau berzina dia? ya? Adik anak udah pengalaman berpuluh-puluh tahun. Ana juga kepingin satu kali hidup. Besok tobat. Berubah dia. Ganti baju mau bergabung dengan adiknya. Malam itu aja, besok enggak dah, mau tobat. Kakak turun ke bawah, ingin bergabung, punya niat jelek untuk bergabung sama adiknya. Adik naik ke atas, punya niat baik untuk bergabung sama kakaknya. Naik ke atas, nggak taunya ceklek itu. Huh? putus tangganya. Jatuh dua-duanya mati dua-duanya. Bagaimana keputusan? Allah yang mau bergabung berbuat jelek walaupun sudah beribadah masuk ke neraka yang dia banyak berbuat maksiat mau bergabung untuk berbuat baik dia masuk ke sur ke surga karena itu jangan punya rencana untuk berbuat jelek sebentar lagi saya akan menipu sebentar lagi saya akan bohongi, inti mati dengan jalan surah khotimah nanti jangan punya rencana jelek Hah? itu semuanya akan berakibatkan antara finar atau fil loh ya. Dan setiap saatnya merencanakan, niatkan untuk berbuat baik. Walaupun inti nggak mengamalkan, tetap itu akan membawa kamu kepada kebaikan. Hmm? Al-qatil wal maktul finnar. Ada riwayat yang lain-lain lagi. Ada dua orang yang membunuh dan dibunuh masuk surga. Kalau ini yang membunuh dan dibunuh masuk neraka, ini masuk surga. Ceritanya begini. Orang mukmin perang dengan orang kafir orang mukmin, orang dengan orang kafir. Si mukmin syahid masuk surga, dibunuh sama kafir ini. Tapi setelah itu si kafir ini dapat hidayat, setelah itu mungkin beberapa tahun dapat hidayat masuk Islam tobat. Dan mati dalam keadaan Islam gimana? Ya sama-sama masuk surga yang dibunuh dan yang membunuh masuk masuk surga. Wallahu alam. Ini hadis pertama. Untuk keterangan bahwa niat itu dicatat kejelekannya. Kedua, haram bunuh orang yang dilindungi darahnya, hartanya khususnya umat Islam. Yang ketiga, membunuh itu adalah minal kabair dosa yang besar, bahkan sebagian berpendapat masuk neraka selama-lamanya. Nah, man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan Ya, Itu menurut Ibn Abbas khalidan selama-lamanya. Tapi jumhur menyatakan man qatala mu'minan li'annahu mu'minun. Muta'amidan Sengaja membunuh orang beriman karena dia beriman dibunuh. Karena dia beriman dibunuh ya kafir hukumnya. Khalidan fiha. Ada lagi menyatakan khalidan itu bukan selama-lamanya maksudnya. yastahik al-khulud memang dia pantas untuk selama-lamanya ada di neraka tapi Allah menentukan setiap orang mukmin tidak selama-lamanya di neraka pasti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena istihqaqnya aja tapi Allah tidak menentukan demikian maka tidak dikatakan khulud finnar ya ada yang perlu dipertanyakan tadi, dibahas. Kasih mic. Karena banyak ini? Sehubungan dengan dua orang muslim bawa pedang itu gimana dengan hubungannya dengan salah satu suku yang kebiasaan membawa senjata tajam Ustaz? Dengan alasan sikap atau yang lainnya itu gimana Ustaz? Membawa pedang untuk melindungi diri tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau membawa pedang untuk menyerang umat Islam, bawa itu sudah dosa itu. Kalau untuk melindungi diri tidak ada masalah, apalagi daripada orang kafir. Wa itu laumas tata'tum mingguah. Amiribatil khayli turibu nabi adu Allahi wa adu wakum Itu dianjurkan dalam Al-Quran untuk persiapan jika diserang oleh musuh-musuh Allah dan Rasul. Eh? Dahulu kita para habaib bawa pedang. Bukan karena apa? Karena memang situasinya memang begitu. Hah? Situasi memang begitu. Anda bisa bayangkan Sayyidina Ali mati dibunuh. Sayyidina Hasan diracun. Sayyidina Hussein matinya tragis seperti itu. Sayyidina Azza Abidin ada menyatakan dibunuh dan banyak sekali terbunuh ya pak pedang karena memang banyak yang benci ahlul bait juga apalagi khawarij ketika zamannya Fagir Mugaddam Fagir Mugaddam tidak setuju anak turunannya dari itu membawa pedang lagi dakwah dirobah ini pembaharu ya mujaddid pembaharu keadaan waktu itu ya muslimin secara umum khususnya ahli bait saat itu para habaib maka beliau melarang anak cucunya untuk membawa senjata tapi membawa ilmu berdakwah dengan ilmu dan ternyata dakwah itu juga berhasil nah, berhasil sampai sekarang pedangnya tadi itu ada di tempatnya Syekh Said Al-Amudi beliau yang yang memecah pedang dari itu mulai saat itu Habaib tidak membawa itu nah kalau ada yang model-model begitu ya itu mereka nggak tahu sejarah nah, mereka tidak tahu sejarah nggak usah bawa pedang lah karena kita tidak menghadapi musuh sekarang tapi kita ini menghadapi saudara. Nah, saudara kita walaupun berbeda pendapat, sak nakal-nakalnya saudara kita, kita harus berusaha mereka kembali ke jalan Allah, bukan kita bunuh mereka. Nah.